Beliau adalah Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Dan Al-Barbahari ini adalah nisbah kepada Barbahar yaitu sejenis obat-obatan yang didatangkan dari India. Nama kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Ya, Al-Hasan bin Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau lahir dan besar di kota Baghdad. Beliau banyak bergaul dengan para ulama, murid-murid Imam Ahlu Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, sehingga Imam Al-Barbahari ini termasuk Syekhul Hanabilah di zamannya ketika itu. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Barbahari dalam kehidupannya beliau telah mendapatkan ujian yang sangat berat dalam rangka mempertahankan sunnah dan membela akidah di dalam melawan berbagai makar ahli bid'ah dan memang jemaah rahimakumullah setiap orang yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih, dengan pemahaman yang benar, dia pasti akan mendapatkan risiko dan tantangan dakwah. Ya, sebagaimana diucapkan oleh Waraqah bin Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bih illa Mahmudi. Tidak ada seorang pun yang datang dengan mengemban ajaranmu kecuali akan dimusuhi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Namun jemaah rahimakumullah walaupun berbagai celaan dan perilaku buruk yang beliau alami, yang dialami oleh Imam Al-Barbahari, tidak membuat beliau merasa gentar dan patah semangat. Karena memang keridoan manusia bukan yang dia cari. Keridoan manusia adalah sesuatu yang sulit dicapai. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ridwan nas ghayatun la tudrak keriduan manusia adalah sesuatu yang sulit dicapai. Nah. Dan Nabi SAW bersabda, Man ardan nas bisakhtillah, Allah ilan nas. Barang siapa yang mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah, niscaya Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Nah, Jemaah rahimani wa rahimakumullah ini pelajaran juga buat kita bahwa memang kita harus sabar ya di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun pasti tidak luput dari celaan dan perilaku buruk dari orang-orang yang jahil. Para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Adapun pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Barbahari tentu sangat banyak karena memang beliau adalah seorang imam yang sangat disegani. Imam yang tegas dalam menyampaikan al-haq. Imam yang memiliki kedudukan mulia bukan hanya di kalangan rakyat biasa, tapi di kalangan para pemimpin dan di kalangan para pembesar negara. Ya. Di antara pujian tersebut di antaranya adalah apa yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam ibn I'mun Bala, Syiar A'lamin Nubala. Ya. Syiar A'lamin Nubala kata Imam Az-Zahabi kana qawalan bil haq da'iyatan al athar la yakhafu fillahi laumata laim ini pujian al-Imam Al-Barbahari apa al-Imam Az-Zahabi kata al-Imam Az-Zahabi al-Imam Al-Barbahari adalah orang yang terus-menerus mengucapkan al-haq ucapannya itu sesuai dengan al-haq Orang yang selalu menyeru kepada asar. Dan beliau tidak takut di jalan Allah dari cercaan para pencerca. Ada juga pujian datang dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Kata Al-Imam Ibn Katsir, Imam Al-Barbahari itu adalah al-alim, al zahid al-faqih al-hambali. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud. Jadi Imam Al-Barbahari sangat terkenal dengan sifat zuhudnya terhadap harta dan perhiasan dunia. Zuhud dari orang-orang yang menguasai dunia padahal tadi disebutkan bahwa beliau memiliki kedekatan dengan para penguasa. Iya, tapi dengan sifatnya yang zuhud dan disaksikan oleh para murid-murid beliau seperti Imam Ibnu Battah rahimahullah salah seorang murid Imam Al-Barbahari dia menceritakan bahwa kata Imam Ibnu Battah saya mendengar ya secara langsung dari salah seorang jamaah haji berkata Ya kaum, wahai kaumku, jika kalian atau jika beliau yakni Al-Imam Al-Barbahari butuh bantuan 100 ribu dinar hingga lima kali lipat maka aku siap membantunya ya ini semangat dari murid-murid dari jamaah Al-Imam Al-Barbahari mereka menawarkan kalau Al-Imam Al-Barbahari butuh bantuan 100 ribu dinar hingga lima kali lipat, aku siap membantunya. Ya. Bahkan kata Imam bin Battah, murid beliau, kalau Imam Al-Barbahari menghendakinya, maka dia bisa memperolehnya dari para jamaah. Tapi karena sifat zuhudnya dia tidak memanfaatkan hal itu. Ya, dia tidak mau memanfaatkan jamaahnya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi. Nah, Dan juga di antara sifat zuhudnya beliau disebutkan oleh para penulis biografi beliau bahwa Imam Al-Barbahari melepaskan warisan ayahnya senilai 70 ribu dirham. Nah, itu sekilas tentang biografi Al-Imam Al-Barbahari Kau al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Adapun kitab ini Syarhus Sunnah ini salah satu kitab ringkasan yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah ya, baik dalam perkara akidah ataupun perkara yang lainnya. yang di dalamnya nampak perbedaan antara ahlus sunnah dan orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan ahlul bid'ah. Dan kitab Syarhus Sunnah ini termasuk kitab yang menjelaskan usul prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah yang hendaknya setiap dari kita kaum muslimin wal muslimat para pendengar sekalian memahaminya dengan baik. Ya, Kenapa? Karena masalah usul. Ini masalah yang penting. Yang hendaknya seseorang mendasari ilmunya dengan mempelajari ilmu usul. Belajar itu dari dasar, pokok, prinsip dasar. Bukan belajar secara acak-acakan dan sebagaimana dikatakan man lam yutkinil usul khurimal usul barang siapa belum menekuni ilmu usul niscaya dia tidak akan bisa mencapai tujuan atau dengan istilah yang lain manfaatahul usul khurimal usul barang siapa yang terlewatkan mempelajari usul ilmu usul maka tidak akan bisa mencapai tujuan. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena usul ya itulah ilmu yang sebenarnya. Adapun ilmu lainnya itu hanya sekedar cabang dia sebagaimana akar pohon dan dahannya dimana kalau dahan pohon itu tidak bersandar pada akar dan batang yang kokoh akan mudah rusak dan binasa. Demikian juga dengan agama seseorang ketika dia ilmu usulnya lemah sedikit ada syubhat akan mudah terbawa oleh syubhat itu termakan. Jemaah a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita paham pentingnya ilmu usul, apa yang dimaksud usul? Ya, apakah dalil yang sahih ataukah kaedah-kaedah ilmiah? Ataukah keduanya? Yang benar keduanya. Karena ilmu usul itu diambil dari hasil penelitian. Hasil pengamatan yang sempurna terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana hukum-hukum itu akan merujuk kepada keduanya. Dan ini yang paling penting yang harus dikuasai oleh seseorang yang menuntut ilmu din ini. Nah, jadi barakallahu fikum Kitab ini adalah termasuk usul yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah. Dari poin-poin yang akan kita bahas, akan nampak nantinya bagaimana prinsip ahlus sunnah yang membedakannya dengan ahlul bid'ah. Sekarang kita baca ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu taala. Kata beliau, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islami wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ya, alhamdu adalah memuji Allah disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya. Dan ini mengikuti Al-Quran. Mengawali tulisan, sambutan, dan yang semisalnya dengan puji-pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam. Dialah zat yang telah memberi hidayah dan karunia Islam kepada kita semua. Wa akhrajana fi khairi ummatin. Dan yang telah menjadikan kita ya, mengeluarkan kita pada generasi umat yang atau pada umat yang terbaik, menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Ya. Di sini ucapan syukur kepada Allah atas nikmat hidayah. Dan hidayah itu ada dua. Ada hidayah berupa ilmu, ya di mana seseorang ketika dia belajar, menghadiri majelis taklim, maka dia telah berupaya untuk mendapatkan hidayah ilmu wal irsyad dan ini kita dapatkan dengan cara-cara semacam ini, mendengarkan majelis ta'lim, menghadiri majelis zikir, majelis ilm. Orang yang telah sampai kepadanya ilmu, keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Hadis yang disampaikan oleh para ulama, dia melalui asatidah, maka dia telah mendapatkan hidayah berupa ilmu. Tapi tidak cukup sampai di situ, dia butuh kepada hidayah jenis yang kedua yaitu hidayah itu taufik. Dilapangkannya dada dia untuk menerima ilmu yang telah sampai kepadanya tersebut. Ya. Nah, di sini disebutkan kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kita kepada Islam. Wa manna alaina bihi. Nah, ini nikmat yang kedua Di, diingatkan bahwa Islam merupakan nikmat terbesar. Nih, apa Islam merupakan nikmat terbesar? Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 164, Laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yang Rasul tadi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka al kitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Islam merupakan nikmat terbesar. Faman yuridillah Faman yuridillahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya hidayah, niscaya Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Wa may yurid yaj'al sadrahu haraja. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dada orang itu sesak. Sesak lagi sempit di dalam menerima ajaran-ajaran Islam ka'annama yas'adu fis sama seolah-olah orang itu sedang mendaki langit. Nah, ini dalil bahwa Islam merupakan nikmat terbesar, maka bersyukurlah atas nikmat Allah yaitu Allah mengkaruniakan kepada kita semua berupa agama yang hak, agama yang telah disempurnakan oleh Allah, satu-satunya agama yang diredoi sebagai agama manusia. Dan dengan Islam inilah Allah menyempurnakan nikmatnya atas hamba-hambanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya, dan para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Orang yang jujur adalah orang yang mengakui bahwa keislamannya itu merupakan karunia dan anugerah dari Allah. Ya, sebagaimana firman Allah taala, "Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum." Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Mereka merasa telah memberi anugerah kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, La tamunnu alaiya islamakum. Janganlah kamu merasa telah memberi anugerah kepadaku dengan keislamanmu. Balillahu yamunnu alaikum. Ah, ini asyahid. As Sisi pendalilan kita sebenarnya Allah lah yang telah memberi anugerah kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu benar-benar orang yang jujur. Ya. Ini ucapan Al-Imam Al-Barbahari di Muqaddimah yang mengingatkan agar kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat Islam, dilapangkannya dada kita menerima Islam sebagai agama, wa akhrajana fi khairi ummatin. Ya. Dan yang ketiga, kita juga bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita ya sebagai umat yang terbaik. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik sebagaimana firman Allah taala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Ya. Naam, yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi disebutkan ciri kebaikan yang ada pada umat ini apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun umat-umat terdahulu mereka memiliki kelemahan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya seperti Allah ingatkan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun ya jadi ciri kebaikan yang ada pada umat ini apa adanya amar ma'ruf nahi munkar adapun orang-orang kafir dari Bani Israel mereka telah dilaknat melalui lisannya Dawud dan Isa putra Maryam apa yang menyebabkan mereka Dilaknat seperti itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Dan Allah sifati mereka satu sama lain tidak melarang kemungkaran yang mereka perbuat. Nah, jadi ini dalil surat Ali Imran ayat 110 dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah wa akhrajana fi khairi ummatin. Ya, mengingatkan bahwa kita bersyukur ya dilahirkan pada generasi apa uh, di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah umat yang terbaik wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay khiyara dan kami telah menjadikan kalian di atas umat pilihan iya dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya nahnul akhiruna sabiqun yaumal qiyamah kami adalah umat yang paling akhir namun yang paling dulu ya diproses bahkan yang lebih dulu masuk surga nanti pada hari kiamat ya dan juga dari hadis Bahas bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya ya kalian adalah umat ke-70 antum khairuha wa akramuha 'ala Allah kalian adalah yang terbaiknya dan termulianya ya Nah. Di antara dalil juga yang menunjukkan keutamaan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit amalan tapi dia dapat meraih pahala yang besar. Ya, pahala yang banyak. Ini termasuk kemurahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri. Ya, dan masih banyak dalil-dalil lainnya. Ya, tentang hal ini. Jadi ini mukaddimah mengingatkan agar kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat hidayah, nikmatul Islam, nikmat dilapangkannya dada kita menerima Islam, nikmat apa kita berada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan umat yang terbaik. Selanjutnya kata beliau, "Fanas'aluhu taufiqa lima yuhibbu wa yardha." wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhab. Kami memohon taufik untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah serta terpelihara, terjaga dari murka dan kebenciannya. Nah ini memang seharusnya demikian ya para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kita harusnya selalu memohon taufik kepada Allah seperti yang tadi sudah dijelaskan, hidayah itu ada hidayah berupa ilmu, ada hidayah taufik. Minta selalu taufik kepada Allah. Jangan bersandar hanya pada usaha kita sendiri. Ya, Nabi saja, Nabi Shu'aib. Ia berkata, In uridu illal islaha mastata'tu. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih mampu. Wa ma taufiqi illa billah dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Ya, jadi selalu kita memohon taufik, jangan hanya bersandar pada usaha kita sendiri. Nah, kemudian di poin yang pertama kata Al Imam Al Barbahari rahimahullah i'lamu anna al-islam huwa sunnah. Ya. Ketahuilah sesungguhnya Islam adalah sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Ya, dan ketahuilah bahwa sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan masing-masing tidak bisa tegak kecuali dengan lainnya. Artinya keduanya tidak bisa dipisahkan antara Islam dan sunnah. Di poin ini, poin pertama, beliau mengawalinya dengan kata i'lamu, ketahuilah. Ini termasuk metode penyampaian. Beliau menggunakan fi'il amr, i'lamu, ketahuilah untuk menarik minat ya para pendengar agar memperhatikan apa yang akan disampaikan. Ini metode dalam penyampaian menggunakan kalimat-kalimat yang dapat menarik perhatian audiens. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya. Atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Bentuk tanya. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya. Pertanyaan juga. Atau ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar. Ya, dan masih banyak contoh yang lain. Apa maksud Nabi SAW melontarkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini? Jelas. Agar para pendengar bersiap-siap memperhatikan apa yang akan disampaikan kepada mereka. Iya, ini metode. Nah, demikian juga Imam Al-Barbahari di dalam kitab ini dalam beberapa poin nanti ada ya memulai dengan kalimat ya'lamu ketahuilah agar kita memperhatikan poin-poin yang akan beliau sampaikan. I'lamu al Islam huwa sunnatu. Ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah. Berarti ada Islam, ada sunnah. Apa itu Islam? Islam mempunyai dua makna. Ada makna umum, ada makna khusus. Kalau Islam bermakna umum, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya ya terikat kepadanya dengan melakukan ketaatan berlepas diri dari syirik dan para pengikutnya. Nah ini agama para al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul. Islam dengan makna umum. Adapun Islam dengan makna khusus ada yang sebatas i'tiraf bil lisan, pengakuan di lisan saja dan ini posisinya di bawah iman. Ya, seperti Allah disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ya, walakin kulu aslamna. Tapi ucapkan oleh kalian baru Islam kami ini. Berarti posisinya di bawah iman, hanya pengakuan di lisan, saya muslim. Ini makna khusus. Ada di atas keimanan. Islam tapi di atas keimanan. Itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dia realisasikan keislamannya dalam kehidupan. Ya, dia tunduk terhadap segala ketentuan Allah. Ini yang disebutkan tentang kedudukan Nabi Ibrahim di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Robnya berkata kepada dia, berislamlah engkau. Maka Nabi Ibrahim menjawab, Qala aslam li rabbil alamin. Ini Islam bukan iktiraf bilisan lagi, tapi di atas keimanan. Nah ini mana Islam. Ya. Karena Imam Al-Barbahari berkata, ketahuilah bahwasannya Islam adalah sunnah. Berarti ada dua yang harus kita pahami. Makna Islam sudah dijelaskan. Nah sekarang makna sunnah. Sunnah definisinya menurut bahasa adalah jalan yang ditempuh. Berarti masih bersifat umum ya. Kalau jalan ada yang baik, ada yang jelek. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sunnah yang baik dan sunnah yang jelek. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanun sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah. Ini umum. Ya, ada jalan yang ditempuh oleh orang-orang dulu dan itu baik dan ada jalan yang ditempuh oleh orang-orang dulu sebelum kita dan itu jelek. Nah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Setelah Allah ingatkan bahwa telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah dari kehidupan orang lalu, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Ya. Jadi ini definisi sunnah secara bahasa apori tariqul masluk, jalan yang ditempuh. Makanya kalau ada orang bilang ini sunnah hasanah dan ini sunnah sayyi'ah, ya, itu secara bahasa Adapun definisi as-sunnah secara umum apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah was-sunnatu hiya tariqul masluk. Sunnah adalah jalan yang ditempuh ya yang mencakup di dalamnya at-tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Ya. Berpegang teguh kepada apa yang dilakukan oleh para nabi dan para khulafa'ur rasyidin minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, baik dalam perkara akidah, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Wa hadhihi sunnatul kamilah. Ini adalah makna sunnah yang sempurna. Ya, walihada kana salafu qadiman. Makanya eh, para salaf tidak menamakan as-sunnah melainkan bila mencakup ini semua. Iya, ini berpegang teguh kepada apa yang dilakukan oleh para apa oleh dilakukan oleh Nabi SAW dan para khulafa rasyidin baik dalam akidah, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Adapun makna sunnah secara khusus ada yang menurut ahli hadis, ada yang menurut ulama fikih, ada yang menurut ahli usul fikih. Ya, kalau menurut ulama ahli hadis Sunnah secara khusus adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat khalqiyah ataupun khuluqiyah, yakni yang berkaitan dengan sifat bentuk postur tubuh beliau atau yang berkaitan dengan akhlak-akhlak beliau. Ini definisi sunnah menurut ahli hadis. Ada juga definisi sunnah menurut ulama fikih dan ini yang dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin. Segala sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga kadang kita mendengar seorang diingatkan ini sunnah Nabi ya akhi. Wahai saudaraku ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Lalu dapat jawab dia bilang, iya kan sunnah. Kalau ditinggalkan ya nggak berdosa. Nah, padahal yang dia maksud itu definisi sunnah secara khusus bagi para ulama ahlu fikih. Ya, ulama fikih. Sedangkan yang kita maksud ini sunnah Nabi adalah definisi sunnah secara umum. Nah. Ada juga ahli usul fikih yang memberikan definisi sunnah secara khusus yaitu apa-apa yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Qur'an. Nah, Nah di poin pertama ini Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya para pendengar syiar tauhid rahimani warhamukumullah dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari beliau ingin menjelaskan bahwa Islam yang hakiki itu adalah sunnah maka barang siapa yang istiqomah di atas sunnah dia menegakkannya, menegakkan sunnah, berarti dia telah menegakkan Islam. Nah, ini hadirin menunjukkan betapa agungnya kedudukan as-sunnah di dalam agama kita. Barakallahu fikum. Apa saja urgensinya sunnah? Ya. Pentingnya sunnah dalam Islam sampai Imam Al-Barbahari berkata seperti tadi. Ya. Contoh Eh, fungsi daripada sunnah itu as-sunnah adalah pondasi kedua ya setelah Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah taala dalam banyak ayat, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Allah menurunkan Al-Quran supaya Nabi menjelaskan isi Al-Quran itu. Penjelasan yang datangnya dari Nabi itulah as-sunnah. Seperti yang tadi kita sudah bawakan definisinya. Ya. Jadi ini urgensi sunnah yang pertama menunjukkan bahwa sunnah fondasi kedua setelah Al-Quran. Dan jelas dalam hadis, Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang dengan keduanya kalian tidak akan sesat selama lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Nih. Dan di antara yang menunjukkan pentingnya as-sunnah tidak bisa dipisahkan dari Islam. Ya, e, pertama sunnah itu berfungsi sebagai muakid, penegas Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Maka di dalam As-Sunnah ada juga perintah-perintah tersebut. Ya, ada perintah di Al-Quran, ada perintah di Al-Hadis, maka apa yang ada di As-Sunnah itu sebagai muakid penegasan. Kemudian yang kedua, fungsi as-sunnah adalah untuk menghususkan keumuman Al-Quran ya, membatasi yang mutlak, menjelaskan yang mujmal. Contoh eh, potong tangan bagi pencuri. Itu disebutkan di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki maupun perempuan potong tangan keduanya. Ya. Ini kan ayat mutlak. Belum ada batasannya. Maka as-sunnah menerangkan bahwa pencuri yang dipotong tangannya itu apabila barang yang dicurinya lebih dari nilai seperempat dinar. Ya. Ya, satu dinar itu 4,25 gram. Berarti kalau barang yang dicuri nilainya seperempat dinar, ada ketentuan baru itu yang berlaku hukum potong tangan. Tapi tidak hanya itu, ada syarat-syarat yang lain. Ya, kenapa dia mencuri, apa latar belakangnya, kemudian di mana barangnya itu diletakkan, ada perincian-perinciannya, dan yang dipotong kalau memang syarat-syarat sudah terpenuhi itu dimulainya dari mana apakah jadi jemarinya atau pergelangannya atau siku dan seterusnya ini ada di mana penjelasan? Ada di as-sunnah. Nah, ini yang dimaksud fungsi as-sunnah. Ya, membatasi yang mutlak, menjelaskan yang mujmal. Ya. Contoh yang lain misal di Al-Qur'an Allah menyebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Ya, ada penghususan uhilla lana al-maitatani Kata Nabi SAW, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Berarti ya, ada penghususan. Al-Qur'an menyebutkan haram bangkai dan darah, kita tahu ada yang dikecualikan. Dari mana taunya? Dari as-sunnah. Iya, bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan belalang, Adapun darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Di antara fungsi as-sunnah juga sebagai tambahan, eh, hukum tambahan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Misal eh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman pezina. Orang masih bujang berzina perintah Allah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan maupun laki-laki cambuk. Cambuk mereka seratus kali cambukan. Kan di Al-Qur'an hukumannya pezina yang masih bujang cuma dicambuk seratus kali. Tapi ada tambahan dalam as-sunnah yaitu dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an wa taghribu am ya setelah dicambuk ditambah diasingkan selama setahun ya di penjara atau di apa diasingkan ini adanya di mana kan di Al-Qur'an enggak ada adanya di As-Sunnah nah jadi ini fungsi dari As-Sunnah ya urgensinya as-sunnah di dalam Islam dan as-sunnah merupakan zikir yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zikir inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, pasti dijaga sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an demikian juga penjagaan terhadap as-sunnah. Iya, Nabi sampai bersabda dalam hadis yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin ini ilmu al-hadis ilmu sunnah ini akan dibawa di setiap generasinya oleh orang-orang yang adil ya sebagai bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah annal islama huwa sunnah wa sunnah hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Setelah kita tahu bahwa Islam dan as-sunnah demikian apa e, besarnya maka kata Imam Al-Barbahari masing-masing tidak bisa tegak kecuali dengan lainnya. Berarti barang siapa yang menyimpang dari as-sunnah dia telah melakukan penyimpangan di dalam Islam. Karena sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Iya. Ketahuilah para pendengar, rahimani wa rahimakumullah, orang yang menyimpang dari as-sunnah itu ada dua macam. Iya. Ada penyimpangan kuliah, penyimpangan secara total. Maka pelakunya dihukumi kafir, keluar dari Islam secara keseluruhan. Iya. Yang kedua penyimpangan juz'iyah. Penyimpangan sebagian. Pelakunya tidak dikafirkan. Ya, dia menyimpang dalam sebagian perkara yang ada dalam sunnah, dalam Islam, tapi tidak dikafirkan dan tidak dihukumi murtad. Tidak keluar dia dari Islam. Cuma kadar keislaman yang ada pada dirinya tentu berkurang ya sesuai dengan penyimpangan yang dia lakukan sedikit ataupun banyak penyimpangannya iya dalilnya adalah hadis tentang perpecahan umat iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqatil nasara ala sintain wa sab'ina firqatan wa sataftariqu hadhihi al-umma ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha fin nar illa wahidah iya akan terpecah belah. Orang Yahudi menjadi 71 golongan, Nasoro menjadi 72 golongan, dan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Ya, siapa mereka wahai Rasulullah? Humul ladzina ala mislima ana alaihi wa ashabi. Ya. Jadi golongan yang manakah dan siapakah orang yang selamat dari neraka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang berada di atas semisal apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Nah, ketahuilah para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ancaman dengan neraka kepada seluruh golongan tersebut bukan berarti mereka semuanya kekal selama-lamanya di dalam neraka. Bukan. Akan tetapi barang siapa yang menyelisihi sunnah, menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi jalan yang beliau tempuh dengan para sahabatnya, bisa jadi penyimpangan yang dia lakukan menyebabkan dia murtad keluar dari Islam, maka itulah termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan barang siapa yang penyimpangannya hanya juz'iyah, sebagian perkara saja, dan dia tetap dalam keadaan Islam, maka dia tidak terkena ancaman dengan neraka. Namun dia apa e, masih memiliki harapan sebagaimana yang diharapkan oleh ahli tauhid, yakni keluar dari neraka. Ini tentu berdasarkan hadis tentang syafaat bahwa Allah akan mengeluarkan dari dalam neraka tiap orang yang mati di atas tauhid dan pada dirinya masih ada keimanan meskipun hanya sedikit sekali. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki keselamatan bagi dirinya, selamat dari neraka, ya, dan Allah memasukkan dia ke surga, hendaklah dia berakidah dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hendaklah dia jadikan ahlus sunnah wal jamaah sebagai akidah dan manhajnya dan jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Inilah maksud ucapan al-imam al-barbahari, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Ya, lawan dari Islam adalah kafir, lawan dari sunnah adalah bid'ah. Berarti ahli bid'ah adalah orang-orang yang sedang meniti kepada tangga-tangga kekafiran sampai dia mau meninggalkan kebidahannya itu. Ya. Dan wajib bagi kita untuk mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita ya, untuk mengagungkan sunnah. Seperti dalam surah Al-Ahzab. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Tidak patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain ya tentang urusan mereka tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini ancamannya. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Lihatlah para sahabat. Bagaimana mereka mengagungkan sunnah Nabi. Ya, tadi kita sudah jelaskan definisi sunnah. Disebutkan bahwa Urwah bin Mas'ud diutus oleh orang-orang Quraisy untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi Ini pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Urwah bin Mas'ud dia berkata kepada para pembesar Quraisy, "Ai qaumi wallahi laqad wafattu 'alal muluk." Wawafadtu ala Qaisar wa Kisra wa Najashi. Wahai kaumku, aku sungguh apa aku sudah pernah menemui Raja Kisra, Kaisar dan Najashi. Wallahi in ra'aitu ya. Dan dia bilang e, akan tetapi aku belum pernah. Ya, belum pernah aku melihat para pengikut yang mengagungkan rajanya seperti pengagungan para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ini dia ucapkan ketika masih apa eh, kafir Urwah bin Mas'ud. Iya, demi Allah kata si Urwah ini. Tidaklah keluar dahak darinya kecuali mengenai telapak tangan seorang dari mereka lalu menggosokkannya di wajah dan kulitnya. Jika dia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika dia berwudu, mereka seakan-akan berperang memperebutkan air sisa wudunya. Jika berbicara, mereka merendahkan suara-suara mereka serta tidak memandang langsung kepadanya karena betul-betul mengagungkannya. Itulah para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seharusnya begitu pula segenap umat Islam mengagungkan sunnah Nabi karena posisi beliau sebagai pengemban penutup risalah langit yang wajib untuk ditaati dan dihormati. Sebagaimana perintah Allah wa ma'atakum rasuluh fakhuduh wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datangnya dari Rasul maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Iya, konsekuensinya seorang muslim itu berkewajiban membenarkan semua berita yang beliau sampaikan, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah dicontohkannya. Karena semua yang beliau ucapkan pada dasarnya adalah apa? E, firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, berarti dari sini jemaah para pendengar radio Syiar Tauhid rahimakumullah eh, sudah menjadi pemandangan yang sangat ironis. Kalau sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam justru kok malah banyak melecehkan kedudukan Rasulullah dan sunnah beliau. Iya, banyak bentuknya ya, bentuk melecehkan sunnah. Berarti yang apa pengingkaran sunnah Rasulullah secara mutlak. Mereka tidak mau berhujah dengan sunnah, maunya dengan Al-Quran saja. Ini yang menamakan diri mereka dengan Quraniyun. Padahal sebenarnya mereka sama sekali bukan Qurani. Tapi mereka adalah inkarus sunnah. Ya, ada lagi orang yang mengingkari sunnah. Bahkan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan akal. Mereka yang cekak. Ini adalah kaum rasionalis. Anak keturunannya Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya. Yang saat ini diusung bendera hitamnya oleh siapa? Jil dan konco-konconya. Ada juga termasuk bentuk penentangan terhadap sunnah tidak mau menerima hadis dalam masalah akidah kecuali harus mutawatir. Ini bid'ah pertama kali dimunculkan oleh kaum Mu'tazilah ya, yang sekarang dikibarkan benderanya oleh kaum Hizbut Tahrir dan lainnya. Ada juga orang yang ketika mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang berupa perintah maupun larangan ya, dengan wajib ataukah hanya sunnah. Kalau haram Iya. Maka apa dia tinggalkan. Tapi kalau hanya sebatas sunnah mereka mengatakan ah itu kan hanya sunnah saja. Iya. Ada juga kaum yang hanya mau menerima kabar, menerima sunnah kalau sudah bisa dibuktikan dengan dimensi ilmu lainnya. Seperti apa? Baru menerima hadis tentang lalat, yang jatuh pada minuman apabila sudah dibuktikan oleh ilmu medis. Nah ini bentuk-bentuk apa e, pengingkaran terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sangatlah berbahaya. Diancam oleh Allah. Fal yahzarilladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dan sudah cukup ya bahwa orang-orang yang melecehkan sunnah terkadang Allah segerakan azab menimpa mereka. Na'udzubillah. seperti yang diceritakan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi. Ya, dia pernah membaca sebuah cerita ada sebagian ahli bid'ah ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza staiqadha ahadukum min naumih. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, jangan mencelupkan tangannya ke bejana tempat air langsung sehingga dia mencucinya dulu. Fa innahu la yaduh. Kata Nabi karena dia nggak tahu di mana tangannya bermalam, lagi tidur tuh di mana tangannya. Ahli bidah itu mengentengkan sunnah ini melecehkannya bahkan dia berkata ah kalau saya tahu di mana tanganku bermalam nggak gerayangan nggak kemana-mana tujuannya apa melecehkan sunnah meremehkan hadis maka kata Muhammad bin Ismail Taimi tiba-tiba di pagi harinya tangan orang tersebut yang melecehkan sunnah masuk dalam duburnya sampai sehasta. Na'udzubillah dan banyak contoh-contoh yang lainnya dan ini disebutkan di kitab Ta'zimus Sunnah maka hendaklah para pendengar rahimani wa rahimakumullah seseorang itu takut ya dari menganggap remeh sunnah-sunnah Nabi ya hendaknya seseorang itu takut ya dan tempat-tempat di mana harus bersikap diam ya maka perhatikanlah bagaimana kemalangan perbuatan orang-orang yang melecehkan sunnah. Dan berarti dari poin pertama ini, kalau ada orang yang keberatan dengan sunnah, berarti orang tersebut keberatan dengan Islam. Iya, karena Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Sampai sini dulu. Baru satu poin kita bahas dengan mukaddimah yang tadi dibawakan oleh Imam Al Barbahari rahimahullah taala. Semoga dengan uraian ini kita dapat memahami apa yang dimaksud oleh Islam dan As-Sunnah dan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, barakallahu fiikum.